orang-orang yang beriman Mari kita tingkatkan ketakwaan Di mutiara Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa artinya memohon Memohon artinya meminta Meminta artinya butuh kita butuh Allah Jalla Jalaluh. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu sangat pakir di mata Allah. Langit bumi di tangan Allah. Semua hati, semua keadaan di tangannya. Pantaslah orang mukmin itu menghinakan diri. Mohon kepada Allah. Merengek, merintih, menangis mohon doanya diijabah oleh Allah la yardul qada ila doa tiada yang bisa merubah kodok takdirnya Allah kecuali doa dari hambanya begitulah cara Allah menghormati hamba yang berdoa subhanallah tentu itu dengan irda qadra Allah pula takdirnya dirubah dengan izinnya demi menghormati hambanya yang berdoa Allah sangat suka kepada hamba yang berdoa kepadanya Inna Allah yuhibbu doa al-mulihin Wa antum mawqinuna bil ijabah dan engkau yakin doamu diijabah oleh Allah. Yakin nggak kita sedang berdoa kepada Maha yang mendengar, as Maha yang menatap, Al-Basir, Maha Al-Mujib yang mengijabah doa. Allah menatap kita, mendengar kita, memperhatikan kita. Dan kita yakin itu. Dan keyakinan utuh itu karena ketaatan kepada Allah. Garis bawahi, karena ketaatan kepada Allah Orang yang tidak taat tidak akan bisa yakin dalam berdoa kepada Allah. Karena keyakinan tidak dapat dibuat-buat ikhwatul iman. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dar'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Karena engkau taat kepada Allah, lalu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka doa kalian diijabah oleh Allah. Keyakinan karena taat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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته